بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعطلة والجهمية وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقبال البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا قال إقبال البشرى يا أهل اليمن إذ يا, أهل اليمن يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا لقد بشرتنا فاقض لنا على فاقض لنا فاقض فاقض لنا على هذا فاقضي لنا على هذا الأمر كيف كان فقال كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون حديث صحيح أصله في صحيح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله berkata Al-Imam Ibn Qayyim al jauziyah rahimahullah dalam menjelaskan dalil-dalil tentang Allah di atas dari Imran bin Husain semoga Allah meridainya dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW Iqbalul bushra ya bani Tamim Terimalah berita gembira ini wahai Bani Tamim. Maksudnya berita ya, Islam. Terimalah Islam yang membawa kegembiraan untuk kalian wahai Bani Tamim. Rasulullah menawarkan kepada Bani Tamim untuk menerima Islam. Qalu mereka berkata basyartana fa'atina. Mereka menjawab engkau menyampaikan kepada kami berita gembira wahai Muhammad maka apakah yang kau maksudkan itu? Jika itu adalah berita gembira, fa'atina. Berikanlah kepada kami. Ya, maksudnya berikanlah kepada kami bagian daripada harta yang kau miliki. Jadi Bani Tamim menerima dengan syarat Kami menerima Islam Tapi berilah kami Ya Apa-apa yang ada padamu Qala maka Rasulullah berkata, "Iqbalu al-bushra ya ahlal Yaman." Terimalah berita gembira ini wahai penduduk negeri Yaman. Ya. Banu Tamim di Hijaz, penduduk Yaman di Yaman. Idh lam yaqbalha Banu Tamim. Apabila Banu Tamim tak menerima berita gembira ini itu Islam, kalianlah wahai penduduk negeri Yaman terimalah Islam ini. Qalu laqad basyartana mereka mengatakan sungguh engkau telah memberitakan kepada kami berita gembira dengan Islam. Faqdilana ala hadzal amri kaifa kana? Maka kisahkanlah, ceritakanlah kepada kami tentang urusan Islam ini. Bagaimana bermulanya dia? Bagaimana bermulanya Allah Jalla wa Ala yang telah menurunkan Islam ini yang memberikan kabar gembira dengan Islam ini? Faqalah maka Rasul menjawab, "Kana Allah Azza wa Jalla 'ala al-'arsy." Adalah Allah dia atas Wa kana qabla kulli syai' dan adalah Allah sebelum segala sesuatu itu ada. Huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang pertama sebelum segala sesuatu ada. Huwal awwalu ya huwal awwalu wal akhir. Dialah yang pertama dan dia yang akhir. Maka Rasulullah mengatakan adalah Allah di atas aras dan adalah ya Allah sebelum segala sesuatu ada. Wa kataba fil lauhil mahfudz kulla syai' dan dia telah menuliskan dalam kitab Al-Lauhul Mahfudz segala sesuatu. Hadis sahih ya asalnya terdapat dalam sahih Bukhari. Adapun dalam riwayat Imam Ahmad ya Kana Allah 'alal 'arsy wa kana qabla kulli Adzal Allah Ta'ala dan ada Allah dan adapun dalam Imam Ahmad kana Allah qabla kulli syai' Adalah Allah sebelum segala sesuatu. Wa kana 'arsyu 'alal ma'. Dan adalah 'arsy ya di atas air. Ya. Jadi di bawah 'arsy itu air. Di bawah air itulah langit dan bumi. Sebelumnya kursinya Maka hadis yang mulia ini menunjukkan Allah di atas aras. Naam. وروى الخلال في كتاب سنتي بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على العرش على على عرشه Al-Khalal dalam kitab Sunnah meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Katanya sesuai dengan karakter atau kriteria Imam Bukhari dari Qatadah bin Nu'man. Semoga Allah meridainya. Dia berkata, aku mendengar Rasul bersabda, "Lamma faraghallahu min khalqi." Tatkala Allah selesai menciptakan seluruh makhluknya, istawa al arsy Dia bersemayam di atas 'arasy-Nya. Naam. وفي قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه إذا أنا مت فغسلني فغسلني فغسلني فغسلني أنت وابن وابن عباس يصب الماء يصب يصب يصب الماء وجبرائيل ثالثكما وكفني في ثلاثة وكفني وكف وكفي وكفني نعم. وكفني في ثلاثة أثواب جدد وضعوني في المسجد فإن أول من يصلي علي الرب عز وجل من فوق أرسه Ya, hadis ini tak sahih. Dalam kisah wafatnya Nabi SAW dan hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pernah berkata kepada Ali, apabila aku nanti mati, mandikanlah saya engkau wahai Ali dan Ibnu Abbas yang menyerapkan air dan Jibril yang ketiga bersama kalian. Kemudian kafankan saya dalam tiga pakaian yang baru. Kemudian letakkan saya di masjid. Sesungguhnya yang pertama kali salat atas saya adalah Ar-Rabbu Azza Jalla dari atas arasnya. Hadis ini tak sahih. Ya. Naam. وقد روي في حديث خطبة علي رضي الله عنه لفاتمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنها قالت يا أبتي كأنك إنما ادخرتني لفقير قريش لفقير, لفقير قريش فقال والذي بعثني بالحق ما تكلمت بهذا حتى آذن الله فيه من السماء Faqalat raditu bima radiyallahu li. Bima na'am. Dan diriwayatkan dari hadis tentang khutbah Ali radhiyallahu anhu ketika Ali yakni tentang khutbah di hadis khutbah Ali radhiyallahu anhu li Fatimah ketika Ali meminang Fatimah bahwasanya Nabi SAW lamma sta'adhanaha tatkala Rasulullah izin kepada Fatimah memberitahukan Ali ingin meminangnya qalat berkatalah Fatimah ya abati wahai ayahanda Ka'annaka innama iddakhartani li faqiri Quraisyin. Seolah-olah engkau memang telah menyiapkan aku ya untuk laki-laki fakir dari Quraisy. Faqala maka berkata Nabi, "Wallazi ba'athana bil haqq" Demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran, ma takallamtu biha bihadza hatta Allah fihi minas sama'. Tidaklah aku memberitakan ini kepadamu, minta izin kepadamu hingga terlebih dahulu aku telah berbicara tentang hal ini dengan Allah yang di langit sana. Ya, jadi kata Ali kata Rasulullah SAW ini adalah merupakan ya perkara yang telah aku bicarakan sebelumnya kepada Allah di atas langit sana. Fakalat maka berkatalah Fatimah radhi itu bima radhiyallahu li. Kalau anda kata memang itu ya yuhai ayanda, Tentunya aku rela dengan apa yang Allah rela dengannya. Sini katakan perkataan aku telah meminta izin kepada Allah yang di langit. Ya. Dan hadis ini pun disebutkan hadis yang mungkal dhaif. Nah. Wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadis Ibnu Ab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kisah syafaati al-hadis bitulihi marfu'an wa fi fa'ati rabbi azza wa jal fajiduhu ala kursihi aw saririhi jalisan ya kemudian dalam Muslim Muhammad dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kisah syafa'an Nabi SAW dalam hadis yang panjang yang Ibnu Abbas mengangkatnya ke Rasulullah dan dalamnya fa'ati rabbi azza wa jal maka aku pun mendatangi Tuhanku fa'jidu ala kursihi atau saririhi jalisan ku dapati dia di atas kursinya atau di atas singgasananya dalam keadaan duduk ya nah وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتوني فأمشي بين أيديهم حتى آتي باب الجنة وللجنة مصرعان من ذهب مسيرة ما بينهما خمسمائة عام قال معبد فكأني أنظر إلى أصاب أَصَابِئِ أنس حين فتح فتح فتحها فتحها يقول مسيرة ما بين بينهما خمسمائة خمسمائة عام فاستفتح فيؤذن لي فأدخل فاستفتح فأستفته فيأذنني فيأذن فيأذن لي فيؤذن فيؤذن لي فأدخل على ربي فأجده قاعدا على كرسي العزة فأخر له ساجدا فأخر Akhirru lahu sajidan. Ya, hadis yang tadi sebelumnya juga diriwayatkan ya bahwasanya aku dapati Tuhan di atas kursinya di atas sehingga saya di atas uh, ya kursinya dalam keadaan duduk juga Hadis ini lemah, dhaif. prawinya ada bernama Ali bin Zaid bin Jada'an. Ya. <clears throat> Kemudian dari hadis berikutnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah menceritakan kepada kami dan dia berkata ya tuni. Ya, amshi baina aydihim hatta atiya bab hatta atiya babal jannah. Ya, mereka datang kepadaku maksudnya para malaikat sehingga aku pun berjalan bersama mereka hingga tiba di depan pintu surga walil jannati masra'an min dhahabin dan surga itu memiliki dua tempat masuk dari emas masyarata ma bainahuma 500 ati'am. jarak antara ya keduanya adalah perjalanan 5 tahun 500 tahun perjalanan Qala Ma'bad berkata Ma'bad faka'anni anzuru ila sabi Anas. Aku masih ingat melihat ke pada jari-jari Anas hina fatahaha yaqul ketika dia membukakan jari-jarinya dia mengatakan membukakan jari-jarinya seperti ini masyiratu ma bainahuma 500 am jarak antara kedua pintu masuk ini adalah 500 tahun perjalanan astaftihu maka aku pun minta izin agar diberikan izin masuk fayu'dzan li aku aku pun diberikan izin masuk fa adkhulu ala rabbi maka aku masuk menemui Tuhanku Fa'ajiduhu qa'idan ala kursi al-izzah. Kudapati dia duduk di atas kursi kemuliaan. Fa'akhirru lahu sajida. Maka aku pun ya sujud tersungkur kepadanya. Dan lafaznya juga terdapat badannya banyak keanehan. Ya. Ya. Tafadhal. وذكر عبد الرزاق عبد الرزاق عن معمر عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي فإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه كرسيه ثم يقول من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يتوب فأتوب عليه فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه رواه أبو نعم كمل Rawahu Abu Abdullah Ibn Mundah wa ruwiya an Sa'idin mursalan wa mausulan. Ibnu Mandah. Nah. Abdul Razak menyebutkan dari Ma'man dari Ibnu Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza Jalla turun ke langit dunia dan dia memiliki setiap langit kursi. Apabila dia turun ke langit dunia, maka dia duduk di atas kursinya. Kemudian dia berkata, "Man alladhi yaqridu ghayra adimin la thulumin?" Adakah orang yang mau memberikan pinjaman eh, kepada orang-orang yang ya mampu ya? Man alladhi yaqridu ghairu adimin wa zulumin kepada orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang tidak zalim man alladhi yastaghfiruni faghfirlah adakah yang minta padaku ampunan kuampunkan dia man alladhi yatubu faatub alaihi adakah yang mau bertobat aku terima tobatnya fa idza kana inda subhi irtafa jika telah datang subuh maka Allah naik fajalasa ala kursihi maka dia pun duduk atas kursinya Hadis dikeluarkan oleh Abu, Daw, Abu Abdullah ibnu Mandah dan diriwayatkan oleh Sa'id secara mursal dan mausul. Berkata Syafi'i rahimahullah, mursal Sa'id menurut kami adalah baik. Ya. Dan hadis ini juga diperbincangkan. Ya. Nah, total. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق حاسبهم فيميز بين أهل الجنة والنار وهو في جنته على عرشه قال محمد بن عثمان الحافظ هذا حديث صحيح yeah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah SAW, "Idza jama'a Allahul khalaiqa Jika Allah telah mengumpulkan semua hamba-hambanya, hasabah maka Allah menghisab mereka. Fayumayizu baina ahli jannati wan nar. Kemudian Allah memisahkan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Wa huwa fi jannati al-'arsy dan dia di atas dan di dalam surganya di atas arasnya. Berkata Muhammad bin Uthman Ad-Darimi Al-Hafidh hadis hadithun sahih Hadis ini adalah hadis yang sahih Naam Wan Jabir bin Sulaimin Qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول inna rajulan mimman kana qablakum labisa burdaini fatabakhtara fihima fanadara Allah ilaihi min fawqi arshihi famaqatahu fa'amara al-ard fa'amara al-arda fa'akhadathu hadisun sahihun dari Jabir bin Sulaim dia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ada seorang laki-laki sebelum kalian yang memakai dua pakaian dengan kesombongan maka Allah melihatnya dari atas arasnya maka Allah murka kepadanya dan memerintahkan bumi untuk ya bumi untuk menelannya hadisun sahih nah وروى عبد الله بن بك ابن بكر السهمي السهمي السهمي قال حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان عن عمر عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا امرأة امرأة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رج فقال رجل من القوم هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني حاسم إلا كمثل كمثل ريحانة في وسط Dibeli. Fasami'tuhu tilkal mar fasami'at tilkal mar'atu fa ablaghathu Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsabahu fa qala مغضب مغضبا مغضبا مغضبا فصعد على منبره وقال ما بال أقوال تبلغني تبلغني عن أقوام إن الله خلق سماوات سبعا فاختار قل يا فسكنها وأس وأسكن سماواته من من شاء من خلقه وخلق أرضين سبعا فاختاروا العليا فأسكنها من شاء من خلقه واختار خلقه فاختار بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار العرب ثم اختار العرب فاختار المضر ثم اختار مضر فاختار قريشا ثم اختار قريشا فاختار بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختار فاختاراني من بني هاشم فلم فلم أزل خيارا من خيار الا من أحب من أحب قريشا فب فبحب أهبهم أحبه فبحب أحبهم ومن أبغض قريشا فبغض فبغضي Fabibukdi Fabibukdi abghiduhum. Ubghiduhum. Abdullah bin Bakar As-Sahmi meriwayatkan dia berkata Yazid bin Uwana menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Dakwan dari Amr bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu dia berkata kami pernah suatu duduk-duduk di hadapan rumah Rasulullah SAW <clears throat> tiba-tiba lewatlah salah seorang putri daripada putri Rasulullah SAW maka ada orang ya, yang menutup daripada uh, satu kaum, mereka berkata, Hadhi ibnatu Rasulillah." Ini adalah putri Rasulillah. Faqala Abu Sufyan, maka berkata Abu Sufyan yang sepertinya kalau itu belum masuk Islam, "Ma mathalu Muhammadin fi Bani Hashimin illa kamathali raihanatin fi wasati zabli." Tidaklah perumpamaan Muhammad di tengah-tengah Bani Hashim kecuali bagikan perumpamaan raihanah, ya rihana adalah tumbuhan yang wanginya harum, eh, baunya wangi, buahnya juga enak. Yang tumbuh di tengah-tengah ya sampah. Fasami'at hutilka almar'ah. Maka putri Rasulullah mendengar ya celaan ini, celaan kepada Bani Hashim. Dikatakan Nabi adalah buah yang harum yang tumbuh di tengah-tengah sampah. Dia ya, sampaikan ke Rasulullah, maka Rasulullah keluar. Ya, dan Rasulullah berkata dengan marah, dia naik ke atas mimbarnya dan dia berkata, "Mengapa ada sebagian orang yang menceritakan tentang satu kaum?" Maksudnya tentang Quraisy menjelek-jelekkan eh, yang menjelek-jelekkan Bani Hashim. Bagaimana aku mendengarkan satu perkataan yang menjelek-jelekkan satu kaum, maksudnya Bani Hashim. Ya. <clears throat> Jadi mereka mencela Bani Hashim kakeknya Nabi SAW. Kemudian Rasulullah pun berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan tujuh lapis langit. Maka dia pilih yang paling tertinggi dan dia menempatinya. Ini lafaz yang tak sahih, makanya hadis ini hadis yang tidak sahih. Allah tidak liputi tempat. Ya, dan Allah SWT mustahil diliputi oleh tempat. Fasakanah, maka Allah menempatinya. Ya, kata-kata ini tak sahih. Puaskanlah samawati man syaa min khaliq. Kemudian dia tempatkan siapa yang dikehendaki dari golongan malaikat-malaikatnya dan makhluk lainnya pada langit-langitnya. Wakhtara khalqahu. Dan dia kemudian memilih makhluk-makhluknya. Fakhtara bani Adamah. Maka Allah memilih dari anak-anak Adam. Tsumma ikhtara bani Adam, fakhtara al-Arab dari bani Adam, keturunan Adam Allah pilih bangsa Arab. Dari bangsa Arab Allah pilih Mudar, dari Mudar Allah pilih Quraisy. Dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Kemudian Allah pilih aku dari Bani Hashim. Ya. Maka aku adalah merupakan manusia pilihan dari pilihan dari pilihan. Ketahuilah barang siapa yang mencintai Quraisy, maka ya aku pun dengan kecintaanku kepadanya, aku pun mencintainya. Kecintaanku kepada Quraisy aku pun mencintainya yang mencintai Quraisy. Barang saya membenci Quraisy maka dengan kebencianku aku pun membencinya. Ya, hadis ini dikatakan oleh Abu Hurairah. hadisnya mungkar. Mungkar adalah riwayat yang dhaif menyelisih riwayat-riwayat yang sahih. Sebagian lafaznya benar, tapi ada yang tak sahih. Tak mungkin Allah menempati tempat. Dia di atas arasnya, bukan dalam langit yang ketujuh. Yeah. نعم وقال يعقوب ابن سفيان في مسنده قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة وذاك جمعة نعم جمعة نعم في كل جمعة وذكر ما يعطون قال ثم يقول الله تعالى اكشفوا الحجب فيكشف حجابا ثم حجابا حتى يتجلى لهم عن وجهه تبارك وتعالى فكأنهم لم يروا ni'matan qabla dhalik wa huwa qaulullah azza wa jal wa ladaina mazid. ya Yaqub bin Sufyan dalam musnadnya berkata, telah memberitakan kepada kami Ibnu Musaffa dan dia mengatakan Suaid menceritakan kepada kami itu Suaid bin Abdul Aziz dia berkata Amr bin Khalid menceritakan kepada kami dan dia berkata Zaid bin Ali menceritakan dari ayahnya dari kakeknya dari Ali radhiyallahu anhu Abu Talib Ali bin Abi Talib dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan datang kelak penduduk surga mengunjungi Allah tabaraka taala setiap Jumat ya kemudian disebutkan bahwa mereka diberikan Allah berbagai macam pemberian kemudian berkatalah Allah taala iksyiful hujubah singkaplah hijabku fayakshifu hijaban thumma hijaban maka mereka pun menyingkap hijab demi hijab Allah hatta yatajalla lahum an wajhi tabaraka ta'ala sehingga Allah menampakkan bagi mereka wajahnya faka'annahum lam yaru ni'matan qabla dhalik seolah-olah mereka tak pernah ada nikmat sebelumnya yang lebih bagus daripada apa yang mereka lihat itulah firman Allah Subhanahu wa taala waladaina mazid dan bagi kami ada tambahan ada tambahan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala نعم وقال عثمان الدارمي قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأجلاع أجلاح قال حدثنا الضحاك ابن مزاحم قال إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون فيحيطون بالأرض ومن فيها ثم يأمر السماء ثانية حتى ذكر حتى ذكر سبع سماوات فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس ثم ينزل الملك الأعلى جل جلاله في بها الملك الأعلى الملك الأعلى جل جلاله الملك الملك الأعلى جل جلاله fi bahaihi wa jamalihi wa ma'ahu ma syaa'a minal malaikah. Nah. Kemudian Uthman Ad-Dari meriwayatkan Abu Musa Abu Musa menceritakan kepada kami dia berkata Abu Wana menceritakan dia berkata Al-Ajlah menceritakan dia berkata Al dhahab menceritakan Al dhahab bin Muzahim dia berkata Sesungguhnya Allah telah merintahkan langit di hari kiamat untuk membelah maka langit tersebut ya mengeluarkan penghuni-penghuninya berupa malaikat-malaikat fayuhituna bil ardi wa fiha maka malaikat-malaikat turun dari langit ya mengelilingi bumi kemudian Allah perintahkan malaikat langit kedua pun demikian hingga tujuh lapis langit semua malaikat yang Allah suruh turun fayakununa sab'ata sufufin maka tujuh lapis langit maka tujuh saf dari rombongan-rombongan malaikat Malaikat langit ketam, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Mengelilingi ya manusia di bumi mahsyar mereka. Qad ahatu bin nas. Seluruh malaikat turun ya mengelilingi manusia di padang mahsyar mereka, di bumi mahsyar mereka. Kemudian turunlah Allah Jalla wa ya fi bahaihi wa dalam keindahannya, keelokannya wa ma'ahu man malaikat dan Allah Jalla wa ala bersama malaikat-malaikat yang dia kehendaki. Ya. Allah mengatakan ya dalam Al-Qur'an Al-Karim wajah jaa rabbuka wal malaku saffan akan datanglah masanya kelak Tuhanmu akan datang dan malaikat bersaf-saf di hari kiamat untuk menyidang manusia. Nah, وقال عثمان بن سعيد قال حدثنا هشام ابن خالد الدمشقي وكان ثقة قال حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور أنا عمر ابن عبد الله مولى غفرة عن أناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبأنا أتو أخبرنا أخبرنا, أخبرنا. أنا معنى معناه نعم. أخبرنا أخبرنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جاءني جبريل وفي كفه مرآة فيها نقطة سوداء فقلت ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك لتكون هدى لك ولأمتك من بعدك فقلت وما لنا فيها قال لكم فيها خير أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن عبد مؤمن عبد مؤمن نعم. يصلي يسأل الله خيرا وهو له قسم إلا آتاه ولا خيرا ليس له بقسم إلا دخر له أفضل منه ولا يستعيد بالله من شر ما هو مكتوب عليه إلا دفع عنه أكثر, أكثر منه قلت أكثر, منه قلت ما هذه النقطة نقطة سوداء قال هذه ساعة يوم يوم تقوم القيامة وهو سيد الأيام ونحن نسميه عندنا يوم المزيد قلت ولم ولم تسمونه يوم المزيد يا جبريل قال لأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أفيح, من مسك من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الجبار عن عرشه إلى كرسيه إلى ذلك الوادي وقد خف الكرسي بمنابر من نور من بمنابر من نور يجلس عليها الصديقون Ar-Ruqasi wa Abdullah As-Siddiquna wa syuhada'u wa syuhada'u wa yaumal yaumal qiyamata yaumal qiyamati Uthman bin Sa'id meriwayatkan dengan jalan sanadnya dari Anas dia berkata bersabda Rasulullah datang kepadaku Jibril dan di telapak tangannya ada cermin pada cermin tersebut terdapat ada nokta hitam aku bertanya Jibril yang nokta hitam ini apa maka dia berkata, inilah hari Jumat. Allah telah mengirimnya kepadamu agar menjadi petunjuk bagimu dan kepada umatmu setelahmu. Aku bertanya, ada apa dalam hari ini? Dia berkata, hari ini dalamnya penuh kebaikan untuk kalian. Kalianlah yang paling terakhir, namun kalianlah yang paling terdahulu nanti di hari kiamat. Dan dalam hari itu, yakni Jumat, ada satu waktu tidaklah seorang hamba mukmin ya berdoa eh, mengerjakan salat padanya, memohon kepada Allah ya kebaikan kecuali kelak akan diberikan baginya apa yang dia minta. Ya. Wala khairan laisa lahu biqismin illa dakhal lahu min. Ya, dan tidak ada kebaikan yang memang bukan menjadi bagiannya tapi kecuali Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuknya lebih baik daripada apa yang dia ya inginkan. Dan tidaklah dia berlindung kepada Allah daripada kejelekan kecuali apa-apa yang tertuliskan baginya kecuali Allah Jalla Allah akan menjauhkan daripadanya kejelekan tersebut lebih baik daripada apa yang diharapkannya. Maka aku bertanya, "Mahadhi nuqtatu sauda?" Apa pula ini nokta hitam yang lain ini? Maka diberi menjawab inilah As-sa'atu yawma taqumul qiyamah Hari kiamat itu akan terjadi Ya, itu hari Jumat. Bahwa Sayyidul Ayam dan hari Jumat adalah merupakan penghulu bagi hari-hari. Dan kami mengatakan, menyebutkan tentang hari ini di sisi kami para malaikat dengan hari Al-Mazid, hari tambahan. Aku bertanya, mengapa kalian menamakan dengan hari tambahan? Ya Jibril. Maka Jibril berkata, karena Tuhanmu telah ya, menjadikan di surga ada lembah yang begitu luasnya, terbuat daripada misik yang putih pada hari Jumat datang dari hari-hari yang ada di hari akhirat Tuhan Al-Jabbar turun dari arasnya ke kursinya ke tempat ya lembah tersebut sementara telah dipenuhi kursi dengan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya yang diduduki di atasnya para siddiqun, para syuhada di hari kiamat. Naam. Thumma أهل الغرف حتى يحف حتى يحفوا بالقسب ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى فيقول أنا الذي صدقتم وعدي وأتممت عليكم نعمتي و... صدقتكم وعدي أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت, وأتممت عليكم نعمتي وأهللت لكم دار كرامتي فسألوني نعم. فيقولوا فيقولون يكفي Kemudian datanglah ahlu ghuraf, penduduk surga yang paling tinggi. Hatta yahuffu bil kuthub. Ya, mereka berkeliling dalam jumlah yang banyak. Kemudian tampaklah zul Jalali Allah zul Jalali wal Ikram tabaraka taala. Maka Allah berkata, "Ana alladzi sadaqtukum wa'di." Akulah yang dahulu menepati janjiku kepada kalian. Akulah yang dahulu menyempurnakan nikmatku atas kalian Akulah yang dahulu menghalalkan untuk kalian negeri yang penuh kemuliaan itu surga. Fasaluni, maka sekarang mintalah kepadaku. Naam. Wa yaquluna bi ajma'ihim nas'aluka ar-ridha 'anna fayushhiduhum 'ala ar-ridha. Thumma yaqulu lahum saluni fayas'alunahu hatta tantahi nuhmatu kulli 'abdin minhum. Thumma yaqulu lahum saluni. Kemudian Allah berkata, Ya. Saluni mintalah kepadaku. Mereka pun berkata seluruhnya, Ya Tuhan, kami bermohon mu keridhaan, meridhoilah kami. Maka Allah saksikan kepada seluruhnya mereka bahwa Allah telah meridhai mereka. Kemudian Allah kembali berkata kepada mereka, mintalah kepadaku. Maka mereka pun meminta segala sesuatu yang mereka inginkan. Ya, sehingga berkata Tuhan mereka, mintalah lagi kepadaku apa yang kalian mau. Naam. saluni fayasalu eh, saluni fayaquluna hasbuna rabbuna radina fayarji'ul jabbaru jalla jalalu ila arshihi hasbuka kemudian Allah kembali bertanya minta lagi minta lagi sehingga mereka mengatakan Tuhan kami telah rito cukup ini semua Ya, kami rito dengan apa yang telah kuberikan Maka Tuhan Allah Jalla wa ala kembali. Jalla wa Jalla, Jalla jalaluhu kembali ke arsy-nya Fayaftahu lahu biqadri na'am. فيفتح لهم بقدر إشراقهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء وياقوتة وياقوتة وياقوتة حمراء وزمردة خضراء ليس فيها فسم ولا وسم Hasbullah. Kemudian maka Allah Jalla wa'ala membukakan bagi mereka cahayanya, cahaya. Maka Allah bukakan bagi mereka sesuai dengan tingkat cahaya yang mereka miliki pada hari Jumat. Ya. Berbagai macam nikmat yang tak pernah terlihat oleh mata mereka, tak pernah terdengar oleh telinga mereka, tak pernah terdetikkan, terpikirkan oleh ya, hati hati manusia sekalipun. Kemudian kembalilah ahlul ghurab penduduk surga yang paling tertinggi ke tempat-tempat mereka. Dan tempat mereka adalah tempat yang dibangun dari batu lu'lu'ah, permata yang putih, batu yakut yang merah, zamrud yang hijau yang tak ada padanya sedikit pun celah, ya. Tidak terdapat padanya sedikit pun cacat. nam muttaridatun fiha anharuha mutadalliyatun fiha thimaruha fiha azwajuha wa khadamuha wa masakinuha falaysu ila yaumi yaumin ahwaja minhum ila yaumil jumu'ati liyazdadu fadlan min rabbihim wa ridwanan ya di tempat tersebut terdapat sungai-sungai juga pohon-pohonan yang buah-buahannya menjuntai-juntai dalamnya juga terdapat bagi mereka istri-istri mereka, para pembantu-pembantu mereka dan rumah-rumah mereka. Maka tak ada yang lebih mereka butuhkan daripada hari Jumat agar mereka bertambah-tambah karunia yang Allah berikan kepada mereka kelak. Ya. Hadis ini disebutkan adalah hadis yang dhaif. Ya. Naam. Rawahu an Anas bi bi jama'atun minhum. bin Amir Abi Al-Yughdan wa min tariqihi rawahu Syafi'i fi musnadih wa Abdullah bin Imam Ahmad fi sunnah. Hadis ini dikeluarkan oleh diriwayatkan oleh Anas ya. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang daripada Anas bin Malik di antara mereka adalah Uthman bin Amir Abi Al-Yughdan dan dari jalurnya pula lah Imam Syafi'i meriwayatkan dalam musnadnya dan Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab sunnahnya ya dalam jalur-jalur ini terdapat peraih bernama Uthman bin Abi Humaid ya dialah Ibnu Umair Abu Yaqidan yang dilemahkan oleh sebagian ulama mereka berkata tentang laki-laki ini dia adalah mungkarul hadis hadisnya selalu lemah menyelisihi hadis-hadis yang sahih, yang thiqat. Maka fi akharun matruk. Sebagian mengatakan dia adalah orang ditinggalkan hadisnya. Ya. Demikian kajian kita. Kita akan lanjutkan insyaallah di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika Asyadu ala ila anta Ada pertanyaan di sini? Ya, Ustaz, kenapa para ulama dalam kitab-kitab mereka memasukkan dalil dalam hadis-hadis palsu dan lemah? Apakah ada tujuan khusus mereka? Ya. Nah, para ulama menukil sebagian dari kitab-kitab mereka ada hadis-hadis yang taif. Ya, tapi mereka menyebutkan jalur-jalurnya. Karena pada masa mereka orang akan mengetahui dengan melihat jalur-jalur Bahkan dalam kitab Imam Tabari rahimahullah, dalam tafsir Tabari, banyak sekali hadis-hadis dan sanad-sanad yang lemah. Ya, demikian juga dalam kitab Tahrikh beliau tentang sejarah-sejarah yang sebagian diambil daripada ya ahlu bid'ah. Mengapa dalam tarikh Tabari demikian? Jawabannya, pada masa mereka, mereka menyebutkan sanad. Dan orang-orang terdahulu cukup dengan sanad taulah kelemahan hadis mereka menyebutkannya bukan sebagai hujah tapi sebagai bentuk ya, koleksi mengumpulkan hadis-hadis dalam bab ini inilah hadis-hadisnya sebelum sebagiannya adalah hadis-hadis yang sahih sebagiannya hadis-hadis yang lemah ya maka mereka amanah ilmiah mereka menyebutkan ini jalurnya si dari si fulan ya mengapa mereka sebutkan ya untuk mengumpulkan dalam bab itu berbagai macam hadis dan setiap orang membacanya pada zaman tersebut mengetahui kelemahan tersebut dari para perawinya. Adapun orang-orang datang belakangan seperti kita tak tahu. Karena itulah datanglah para muhakkikun yang mereka menuliskan setiap hadis tersebut para perawinya, hukumnya dalam ada kelemahan sebagai referensi bagi kita. Ya. Nanti kita akan belajar Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Allah Sunan Nasa'i dan dalam kitab-kitab mereka juga terdapat sejumlah hadis-hadis yang dhaif. Tapi sedikit. Ya. Kenapa disebutkan? Ya, boleh saja sebagai bentuk mana ilmiah dalam bab tersebut ada sekian hadis dan sebagian ulama berpendapat dalam bab fikih perkara fikih dari hadis yang dhaif ini inilah pendapat mereka ya, bahkan dalam kitab bulughul maram yang kita pelajari juga terdapat sebagian daripada hadis yang dhaif karena Ibnu, Hajar Al-Asqalani ingin memberitahukan kepada kita dalam bab ini ada hadis semacam ini. Hadis ini dhaif dipakai oleh sebagian ulama. Dari pendapat mereka itulah terlahir pendapat yang bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif ini. Hadis-hadis yang lemah. Karena itulah Al Imam Al-Albani rahimahullah mengikuti sekitar, setiap kitab sunan tersebut maka syalban rahimah mengumpulkan Sahih Ibn Hibban, eh, eh, Sahih misalnya apa? Sahih Abu Dawud, Dhaif Abu Dawud, dipisahkan Syalbani rahimahullah. Inilah hadis-hadis yang sahih dalam Sunan Abu Dawud, ini hadis-hadis yang dhaif. Sahih Tirmizi, dhaif Tirmizi, Sahih Ibn Majah, dhaif Ibn Majah. syalban rahimahullah mengumpulkannya. Ya. Kemudian dalam sebagian hadis-hadis terdapat persisian para ulama dalam menghukuminya kembali kepada tingkatan-tingkatan ulama sendiri karena ulama dalam hukum hadis terbagi menjadi tiga tingkatan sebagian mereka adalah golongan al-mutasyaddidun yang begitu ketatnya dalam menyaksi hadis sehingga kalau mereka mengatakan dhaif belum tentu dhaif ya semisal al-imam uh, uh, Nasai itu termasuk golongan al-mutasyaddidun kalau dia katakan ini hadis daif, belum tentu daif. Lihat lagi perkataan ulama lainnya. Ada sebaliknya golongan al-mutasahilun yang mereka mudah mensahihkan hadis, tidak ketat syarat-syaratnya, tidak ketat dalam syarat menerima para perawi. Ada perawi yang dilemahkan oleh banyak para ulama hadis dan dia mensahihkannya, menerimanya. Kalau mereka mengatakan hadis ini sahih, maka tak dapat diterima secara langsung. Seperti Al-Imam Al-Hakim yang begitu mudah mensahihkan hadis. Karena itulah terpaksa Zahabi rahimahullah mengikuti semua perkataan Imam Hakim. Yang kata dia, ini sesuai syarat Bukhari Muslim, sesuai syarat Bukhari Muslim. Diteliti kembali Imam Zahabi rahimahullah kemudian dipisah-pisahkan. Kadang-kadang Imam Zahabi mengatakan huwa kama Hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Hakim. Kadang-kadang sebagaimana dikatakan huwa laisa kama Hadis ini tidak sebagaimana disebutkan oleh Hakim dikomentari dan ada kelompok yang al-mu'tadilun pertengahan sebagaimana Imam Bukhari sebagaimana Imam Muslim ya maka terdapat antar ulama perbedaan dalam sebagian perawi karena itulah orang-orang datang belakangan mengumpulkan pendapat-pendapat ulama ini kemudian mentarjih ya sebagaimana dalam masalah-masalah fikih ada tarjih demikian juga dalam masalah-masalah periwayatan hadis Ya, meski kita dapati tadi ada keterangan-keterangan yang dhaif ya dalam banyak keterangan tapi Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menukil banyak yang sahih dari hadis-hadis yang sahih. Karena kitab ini merupakan rujukan dan dia mengumpulkan dari banyak kitab-kitab. Dan apa yang dikumpulkan dari kitab-kitab tersebut ada yang tak selamat daripada hadis-hadis yang dhaif. Kadang-kadang Imam Ibnu Qayyim menukil daripada Imam Darimi, Imam Syaddarimi, kadang-kadang dari uh, dari kitab uh, Al-Hilyah, Hilyatul Auliya, ya. Abu Nuaim Al-Isfahani yang terkenal mereka selalu mereka hadis-hadis yang dhaif. Jadi dia menukil tentang Allah Subhanahu wa taala atas aras, maka hadis-hadis semua dikumpulkan. Sebagian sahih dan itu yang jadikan pegangan kita, sebagian dhaif. Ya, untuk sebagai wawasan belaka. Wallahu tabaraka wa taala alam.